Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita, tafsir dan insyaallah kita masuk ke dalam surat yang baru yaitu surat Al-Maun yang mana surat ini berisi warakallahu fikum sebanyak tujuh ayat. Iya. Dan enam dikatakan oleh Al-Imam nam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya surat ini adalah termasuk dari surat Makiyah. Iya, surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya beliau ke Madinah. Iya. dan saya memberi kisi-kisi bahwasanya surat ini adalah surat yang menunjukkan tentang betapa agungnya Islam, betapa mulianya Islam. Islam ya, menghasung umatnya, menghasung kaum muslimin untuk mereka memiliki akhlak-akhlak yang terpuji agar mereka menjauh dari akhlak-akhlak yang tercela Islam mencakup semua perkara. Iya. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan syariat ini akan menghasung umatnya untuk kebaikan tersebut. Dan tidak ada satu kejelekan pun melainkan akan diperingatkan ya agar umat ini bisa terselamatkan dari kejelekan tersebut. Sifat-sifat akhlak-akhlak ini barokallahu fikum ternyata bukan permasalahan yang remeh. Kenapa? Karena barokallahu fikum kaitannya kaitannya adalah terkait dengan keimanan dia. Apakah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada keimanan yang lain seperti keimanan kepada hari kiamat. Seperti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Lihat, ucapan yang baik. Iya. Atau kalau seandainya tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, diperintahkan untuk seorang muslim diam tidak bicara. Ternyata ini kaitannya bukan sekedar akhlak terpuji tapi kaitannya selain ini adalah akhlak yang terpuji kaitannya juga dengan keimanan dia kepada Allah kaitannya keimanan dia terhadap hari ah, akhir sehingga nampak dari hal-hal yang seperti ini apabila seorang muslim tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang seperti ini nampak kepada kita ya bahwasanya kurang keimanan dia terhadap Allah, kurang keimanan dia terhadap hari akhir. mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Lihat. Memuliakan tetangga ternyata kaitannya juga dengan keimanan. Sehingga kalau ada seorang muslim yang gemar menyakiti tetangganya ini menunjukkan kurangnya dangkalnya keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepribadian dia terhadap tetang tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, lihat ini menghasung apa? Menghasung kaum muslimin yang ingin tinggi derajat keimanan dia kepada Allah, tinggi derajat keimanan dia pada hari akhir untuk punya akhlak yang mulia. Di antaranya memuliakan tetangga, di antaranya memuliakan tamu, di antaranya menjaga lisan agar tidak mengucapkan kecuali kalimat yang ba yang baik. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan sehingga adab seorang muslim Ketika dia berbicara, dia berpikir dulu. Ini kalau saya berbicara, yang ada kebaikan atau kejelekan. Kalau seandainya setelah dia pikirkan hasilnya adalah sama saja, tidak baik, tidak buruk, maka disunahkan bagi dia untuk diam. Apalagi kalau ternyata ucapannya menghasilkan sebuah kebu keburukan. Kalau sama saja, tidak baik, tidak buruk, sunnahnya diam. Iya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontoh lainnya adalah apa yang akan kita baca di dalam surat kita yang mulia ini. Allah tabaraka wa taala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa pendapatmu? Ya. Tahukah kamu terhadap seseorang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan. Adin itu punya beberapa makna. Di antara maknanya adalah agama, syariat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Din di sini bermakna syariat atau aga, agama. Di antara makna din yang lain adalah hari kiamat maliki yaumiddin, penguasa hari kiamat. Dan termasuk ad-din di sini adalah yang terkait dengan hari kiamat. Sehingga dikatakan oleh tafsir, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Ara'aita hala dzalika alladhi yukadzibu bil ba'thi wal jaza. Tahukah engkau keadaan tahukah engkau wahai Rasul? Ya, tidakkah engkau melihat wahai Rasul keadaan orang-orang yang mendustakan kebangkitan dan hari pembalasan. Jadi di sini mau sifati kepada kita kriteria, ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat itu seperti apa. Ya, ternyata kalau kita baca ayat setelahnya bukan hanya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Baik. Iya. Tidakkah kau lihat atau tidakkah engkau tahu kondisi orang yang dia mendustakan kebangkitan dan hari pembalasan? Fadalika alladhi yad'ul yatim. fadalika yadfa'ul yatim alladhi mata abuhu wa huwa sagir. Dia adalah orang yang menghardik. Ya, tidak hanya menghardik maknanya tetapi dia juga bersikap keras bersikap barokallahu fikum sadis terhadap anak yatim. Yatim alladzi mata abuhu wa huwa sagir. Seseorang yang ayahnya meninggal dalam kondisi dia masih kecil, belum balik. Jadi salah satu ciri dari ciri orang-orang yang lemah keimanannya terhadap hari kebangkitan adalah ketika dia tidak menyayangi anak yatim. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana wa yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang naam mengurusi anak yatim kedudukannya seperti ini di surga. Beliau menunjukkan dua jari jema, dua, dua jari jemari mereka, beliau dan merendangkan jari tersebut keutamaan seseorang yang punya perhatian, punya kasih sayang terhadap anak yatim. Sebaliknya, bagi yang dia kasar, dia tidak peduli, dia sadis terhadap anak yatim, ya, ancamannya adalah orang yang dia mendustakan hari kebangkitan. Iya. Iya, dan ini dikatakan oleh ulama tafsir liqasawati qalbihi. Kenapa dia bisa sadis seperti itu kepada anak yatim? Padahal untuk dari sisi kemanusiaan saja mestinya seseorang punya rasa kasih kasihan masih kecil bapaknya sudah nggak ada. Iya. Yang menyebabkan dia adalah qasawati qalbihi karena kaku hatinya. Sudah mat, naam sudah barokallahu fikum, hatinya tidak lagi lembut hatinya keras. Iya. Hati itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam seperti nam sesuatu yang dia putih bisa juga dia hitam kelam. iya. Digambarkan seperti spon yang dia bisa meresap air yang ada di sekitarnya. Apabila dipenuhi dengan ketakwaan, hati itu akan menjadi putih bersih. Tetapi kalau seandainya terus-menerus ya diisi dengan berbagai macam kemaksiatan kata Rasulullah kalkuzi muzakiyat seperti gelas yang dibalik. Dia tidak bisa menampung air lagi. Iya. Kondisinya la ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaron. Hati yang sudah hitam, kelam, hati cirinya adalah dia tidak bisa lagi tahu mana yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari mana yang mung mungkar. Ini salah. Iya. Tapi dia tidak tahu kalau ini salah. Dia tidak mau tahu kalau itu sebuah kesal kesalahan. Naudzubillah min dzalik. Iya. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala wala yahuddu ala ta'amil miskin Ciri yang berikutnya wala yahuddu ghairahu ala it'amil muhtajil ladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Iya. Ciri yang kedua dari orang yang mendustakan hari kebangkitan adalah la yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak menghasung untuk memberi makan orang-orang miskin. Maknanya la yahuddu ghairahu, dia tidak menghasung orang lain tidak mau menghasung orang lain untuk memberikan makan orang-orang yang memiliki kebutuhan, yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupkan hajat dia, keperluan dia. Menghasung saja tidak, fakaifalahu ayut imahu binafsihi. Maka bagaimana dia mau memberikan makan orang miskin itu dari harta dia? Nyuruh orang saja sudah nggak mau, apalagi keluar dari harta dia. Iya. Lihat. Barakallahu fikum. Bagaimana Islam melarang ananiah, egoisme. Iya, tidak peduli kepada kondisi oh, orang. Tidak. Iya. Ciri orang yang memiliki keimanan kepada al bas ke hari kebangkitan, dia akan punya kepedulian dengan anak yatim, punya kepedulian dengan orang lain dari kalangan orang-orang yang membutuhkan dan menghasung orang lain untuk juga bersama dia nam untuk bersama-sama membantu saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Maka celaka bagi orang yang sholat. Ini teguran untuk kita semua. Ya, jangan kita merasa kita sudah baik ketika kita melakukan sholat. Iya, sungguh sholat itu ada aturannya dari Allah, dari Rasulnya yang apabila aturan itu tidak diindahkan dan tidak mengindahkannya itu dengan cara tidak mau mempelajarinya, yang sudah tahu tidak mau mengamalkannya, ya. Naam, barakallahu fiikum, dia masuk ke dalam orang yang celaka padahal dia so salat. Ya. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang salat, orang-orang yang salat. Maknanya fa'adabun syadidun adab yang pedih lil musallin bagi orang-orang yang salat alladzina hum an salatihim lahun ya yaitu orang-orang yang ketika salat mereka lalai salat tetapi mereka lalai la yuqimunaha ala wajhiha mereka tidak menegakkan salat itu sesuai dengan yang dianjurkan sesuai dengan yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan rasulnya wala yu'addunaha fi waqtiha dan salah satu cirinya ya orang-orang yang melalaikan sholat adalah dia melakukan sholat akan tetapi dia tidak menunaikan di waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh rasulnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Ibnu Abbas. Naam, fawailul lil musallin. Ya, celaka orang-orang yang salat, kata Ibnu Abbas, yakni munafiqin. Mereka adalah orang-orang munafik. Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Mereka adalah orang-orang yang salat ketika dilihat di tengah orang-orang banyak, tetapi mereka tidak mau menegakkan yang ketika mereka bersen bersendirian. Iya. Nah, dikatakan oleh Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang-orang yang sholat di sini adalah orang-orang yang dia melakukan sholat ya di antara ciri yang lain dia melakukan sholat, dia berpegang teguh dengan sholat, menegakkan sholat, akan tapi setelah itu mereka lalai. Iya. Apakah kelalaiannya itu secara keseluruhan atau kelalaiannya itu sebagiannya. Iya. Dan diantaranya barakallahu fikum kata Ibnu Katsir an wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddar laha syar'an iya. dan bisa juga termasuk dari orang yang lalai yang didoakan kejelekan di sini adalah seseorang yang melakukan sholat akan tetapi tidak di waktu yang disyariatkan atau waktu yang telah diperintahkan fayuhrijuha an waqtiha bil kulliyah mungkin dia salat di bukan waktunya ya atau barakallahu fikum dia mengambil waktu yang sudah sebenarnya tidak seharusnya dia lakukan ya di ujung-ujung salat sudah mau pindah ya habis waktu salat kemudian dia baru barakallahu fikum melakukan salat tersebut diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan al-Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tilka salatul munafik yang seperti itu adalah salatnya orang yang munafik. Tilka salatul munafik beliau ulang hingga tiga kali. Ya jlisu yuroki busyams dia duduk sambil lihat-lihat matahari. Iya. Hatta ida kanat bayna kornei syaiton hingga ketika matahari itu sudah ada di antara dua tanduk syaiton jadi sudah mau terbenam ya koma fana koro arba'an kemudian dia bangkit dia sholat tetapi seperti burung yang mematuk cepat sudah mau habis waktunya ya la yadkurullaha fiha illa qalila dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit ya jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk ke dalam firman Allah inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji lagi perbuatan mungkar, maka kita harus salat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara afdolul a'mal amalan yang paling afdol amalan yang paling dicintai oleh Allah as-salatu fi waktiha yaitu salat pada waktunya yaitu salat di awal wak waktu Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fawailul lil musallin maknanya adabun syadidun lil musallin, adab yang pedih bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Mereka tidak melakukannya sesuai dengan sisi yang diinginkan dan mereka tidak menunaikan pada waktunya. Kemudian kata Allah alladzina hum an sahun. Iya. Naam yaitu mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sudah kita baca tafsirnya tadi. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala yang keempat, alladzinahum na'am alladzinahum na'am alladzinahum yuraun. Ciri orang yang na'am mendustakan hari akhir, mendustakan hari pembalasan adalah orang-orang yang ria. Orang-orang yang berbuat ria alladzina hum yatadhaharuna bi'amalil khair mereka adalah orang-orang yang menampakkan amalan-amalan kebaikan akan tetapi tujuannya agar dilihat oleh manu, manusia sehingga akhirnya mereka menginginkan ya pujian, menginginkan kedudukan dari naam manusia yang melihat amalan kebaikan dia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang amat mengerikannya ria. Ria itu adalah penyakit yang biasanya menghinggapi orang soleh. Ya. Bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang fasik, tetapi ini adalah jebakan syaitan yang berikutnya yang disediakan untuk orang-orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan dari perkara-perkara yang aku takutkan atas kalian, siapa kalian di dalam hadis ini? Para sahabat, orang-orang soleh. Sebagiannya sudah dijanjikan masuk surga, padahal dia masih hidup. Iya, sebagiannya dijanjikan langsung masuk surga, tidak ada lagi hisap. Iya, Orang-orang yang turun firman dari Allah, kalau Allah ridho kepada mereka, tapi Rasulullah masih takut penyakit ini menghinggapi mereka. Akhwafu ma alaikum asyirkul asgar. Perkara yang paling aku takutkan dari apa-apa yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Apa itu ditanyakan oleh Rasulullah tanyakan kepada Rasulullah oleh para sahabat, Rasulullah mengatakan arya yaitu ria. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi setiap muslim yang telah Allah anugerahkan kecintaan dia untuk ibadah kepada Allah kewajiban bagi dia berikutnya adalah menjaga amal soleh tersebut menjaga hatinya agar jangan sampai amalan tersebut justru menjadi petaka buat dia iya hartanya yang dia telah sumbangkan fikirannya yang telah dia curahkan ya naam ilmunya yang sudah dia berikan atau mungkin jiwa raganya yang sudah dia berikan kalau seandainya tidak dijaga hatinya dari keikhlasan ini amalan-amalan besar tersebut akan menjadi petaka buat dia saya minta waktu sedikit untuk membacakan sebuah hadis sedikit panjang akan tapi tidak terlalu panjang tapi ini penting untuk jadi pelajaran buat kita pegangan buat kita diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kata Abu Hurairah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi sesungguhnya manusia pertama yang akan ditegakkan pengadilan kepada dia tegakkan hisab kepada dia atau dalam hadis lain Orang yang pertama dinyalakan api neraka untuk dia. Siapa orang tersebut? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rojulun istashhada, seseorang yang mati syahid, ikut perang di jihad yang syar'i, bukan jihad yang tidak syar'i ya, yang benar-benar syar'i itu ada aturan main, ya, ada aturannya, adab-adabnya, bagaimana jihad dikatakan syar'i ada jihad yang tidak syar'i ketika dia menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jihadnya jihad syar'i, akan tetapi penyakitnya ada di dalam hati dia. Iya. Kata Rasulullah, seseorang yang istishhada mati syahid, fa'a fa, bihi maka didatangkan orang ini. Fa'arrafahu ni'amahu diperlihatkan kepada dia nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Fa'arrafaha kemudian dia mengakui akan nikmat-nikmat tersebut. Qala kemudian ditanyakan kepada orang ini fama alim tafiha apa yang kamu amalkan dari nikmat-nikmat tersebut Qala dia mengatakan qatal tufika aku berperang untukmu wahai Allah hatta istashhadtu hingga akhirnya aku pun mati syahid kata Allah kadzabta engkau bohong engkau dusta sudah hilang nyawanya sudah berpisah dengan keluarganya eh mati dia Orang menganggap dia mati syahid, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam kalbunya. Allah katakan kedabta, kamu bohong. Iya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengatakan walakinnaka qatalta li ayyuqala huwa huajari, akan tetapi perangnya kamu itu adalah supaya kamu dikatakan pemberani. Keinginan untuk disebut sebagai pahlawan atau pemberani. Ini kan amalan kolbu, amalan hati. Iya. Fakot kil dan sungguh telah dikatakan. Nah, telah digelari dia sebagai pemberani, sebagai pahlawan dan lain sebagainya. Thumma umi robihi fasuhi ala wajihi hatta ulkiya finnar. Kemudian diperintahkanlah dia sehingga dia diseret di atas wajahnya, dijebloskan ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warojulun ta'allamal ilma yang kedua adalah seseorang yang belajar ilmu agama ini. Wa 'allamahu kemudian dia mengajarkannya. Wa qara al Quran dan dia membaca Al-Qur'an, fa utiya kemudian dia didatangkan, fa arrafahu ni'amahu diperlihatkan nikmat-nikmatnya, fa arrafaha kemudian dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha. Kemudian kata Allah, apa yang telah engkau amalkan dengan kenikmatan tersebut? Ini menunjukkan kalau bisa mati syahid itu nikmat. Bisa punya ilmu agama itu adalah nik nikmat. Bisa mengajarkan kepada saudaranya itu adalah nikmat. Eh, kemudian kata dia taalam tul ilma. Aku belajar ya ilmu. Ya, kalau ilmu di sini maksudnya adalah ilmu agama. Wa tuh dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an dan aku membaca Al-Qur'an untukmu. Kata Allah, kadzabta engkau bohong. Engkau dusta. Iya, kemudian Nah, walakinnaka ta'alamta liyuqala alim. Akan tetapi engkau belajar hanya untuk dikatakan engkau ini alim. Ya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari. Kemudian engkau membaca Quran supaya engkau dikatakan engkau adalah qari. Ya. Faqad kila dan sungguh itu sudah disebut. Sudah dikatakan. Tsumma umira bihi kemudian diperintahkanlah. Fasuhiba orang ini untuk diterek, untuk ditarik untuk diseret ala wajihi di atas wajahnya hatta ulkiya finnar hingga akhirnya dia dijebloskan ke dalam neraka. Warajulun wasallahu alaihi dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang Allah berikan keluasan, ya keluasan harta. Eh, wa atahu min asnafil mal, dia diberi dari berbagai macam-macam harta. Ya, mungkin panennya, ya dia punya sawah, panennya bagus. Dia jualan, jualannya bagus. Iya, dia investasi, investasinya bagus. Dia bikin peternakan, semuanya hidup, semuanya jadi, semuanya menghasilkan. Iya. Tapi tidak itu saja. Barakallahu fikum. Dia sumbangkan sebagiannya buat masjid, sebagiannya untuk kaum muslimin, sebagiannya haji, sebagiannya umroh, sebagian untuk keluarganya dan terus semuanya. Tapi dia tidak jaga hatinya. Itu yang kurang dari dia. Nah, Kemudian kaum muslimin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa bihi dia pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, ditunjukkan kepada dia nikmat-nikmatnya, fa'arrafaha dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha, dikatakan kepada dia apa yang kau lakukan padanya, pada nikmat ini. Qala ma taruktu min sabilin tuhibbu ayyun fiha. Kata dia, tidaklah aku meninggalkan satu celah, satu jalan yang engkau Allah suka cinta untuk diinfakkan harta di jalan tersebut illa anfaqtu fi halaka melainkan aku akan berinfak menginfakkan hartaku di jalan tersebut jadi dia berinfak di semua sisi-sisi keba kebaikan masjidnya rumah sakitnya misalnya ya madrasahnya barakallahu fikum jandanya anak yatimnya keperluan jihadnya semua dia keluarkan tapi dia tidak jaga hatinya Kata Allah atau kata dia setelah dia mengatakan demikian, nah <clears throat> semua hartaku aku belanjakan ya untuk wahai Allah qala kadzabta. Kata Allah engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Akan tetapi kamu lakukan itu untuk dikatakan kamu dermawan. Iya. Kiaskan dengan hal-hal lain dari perkara-perkara dunia. Iya. Kiaskan dengan perkara lain dari perkara-perkara dunia. Mungkin dia ingin kedudukan, mungkin dengan apa carinya dengan nah, mencari nah, perhatian dari manu, manusia. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau lakukan itu untuk engkau dikatakan sebagai seorang yang jawad, dermawan. Fakot kila dan sungguh itu telah dikatakan. Tuma robihi kemudian dia diperintahkan fasuhiba ala wajhihi diseretlah dia di atas wajahnya thumma ulkiya finnar kemudian dijebloskanlah dia ke dalam api neraka hingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita menjaga hati kita untuk tetap ikhlas dalam amalan-amalan kita kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi sifat yang terakhir iya sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari akhir, hari pembah, pembalasan. Wa yamna'unal ma'un dan dia mencegah dari al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Yamna'una i'arata ma la tadurru i'aratuhu minal aniyati wa ghairiha mereka mencegah diri-diri mereka untuk meminjamkan sesuatu yang tidak bermudarat untuk dipinjamkan seperti ember, gelas, dan sebagainya. Lihat, perkara remeh kan? Tetangganya minjem oh. ya, pacul misalnya, oh. pinjem ember misalnya. Nah, oh, iya, oh, biasa, oh. dia tahan, dia tahan hal itu. Iya. Oh. Naudzubillahi min dalik. Iya. Lihat, ternyata ini permasalahan bukan permasalahan remeh. Bukan permasalahan kecil. Ini kaitannya dengan keimanan dia. Kata Allah wa yamnaun al-ma'un. Mereka mencegah dari al-ma'un. Dikatakan oleh tafsir yamnauna i'arata ma la tadurru i'aratuhu. Dia mencegah dirinya untuk meminjamkan perkara-perkara yang sebenarnya tidak bermudarat untuk dipinjamkan minal aniyah dari tempat-tempat. Aniyah itu seperti piring, sendok, atau afwan, gelas, ya mungkin yang agak panjang, agak besar, apa nampan atau mungkin barakallahu fikum semuanya Ih. Eh, nah, wa ghairaha dan selainnya tadi pacul mungkin biasanya. Iya. Falahamun. Falahum ahsanu ibadata rabbihim. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak berbuat baik ketika ibadah kepada Robnya walahum ahsanu ila khalqihi tidak pula mereka berbuat baik kepada sesama makhluk iya nah Ketika ibadah kepada Allah mereka riak. Ketika bermuamalah kepada makhluk, kita lihat sifatnya seperti ini. Iya. Dan ini sebaliknya dari sisi lain kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan betapa indahnya Islam. Ternyata kebaikan yang kecil yang mungkin kita anggap remeh ternyata di mata Islam itu besar. Iya. Dia terkenal sebagai orang yang dermawan, meminjamkan apa yang dibutuhkan tetangganya, saudaranya. Ya, ternyata kedermawanan itu bisa kaitannya menunjukkan akan kadar keimanan dia terhadap Allah, kadar keimanan dia terhadap hari ah, akhir. Jadi tidak sia-sia walaupun amalannya sedih sedikit. Ya. Jangan meremehkan amal soleh walaupun ke kecil. Ya, yang penting jaga hatinya untuk tetap ikh, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.